Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya nam barakallahu fikum hafizakumullah. Kemarin sudah kita awali pantun atau puisi yang sudah kita sebutkan kemarin. Nam barakallahu fikum. Tafadhal. Ewa. Ewa. Apa? Apa? Muhammadin Khairi Ulangi

Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiin ursila. Nah, nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan yang akan datang pantun yang setelahnya. Nah, qala al muallifu rahimahullah al-Imam al baykuni ma'rufnya dengan Toha kemarin ya. Ada yang mengatakan nama yang lain tapi ma'rufnya Toha tadi itu. Nah, barakallahu fikum Toha bin Fatuh, Abdul Fatuh atau Fatuh? Fatuh. Eh, Naam rahimahullah taala, ma'rufnya al-Imam al baykuni jadi kalau nanti antum mau qala al-Imam Al-Baiquni rahimahullah abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, qawlu abda'u bil hamdi yuhi bi annahu lam yadhkur basmalah. Ucapan abda'u bil hamdi di sini memberikan kesan, yuhi itu memberikan kesan ya, seakan-akan beliau tidak mengawali dengan bismillah. Ya enggak? Antum saksikan itu. Di dalam pantun ada bismillahnya enggak? Ewa. Jadi abda'u bilhamdi hamdi yuhi. Nah, maksudnya memberikan kesan bi annahu lam yadhkurul basmalah, bahwasannya beliau tidak menyebutkan bismillah. Fa innahu law bada'a bil basmalah, karena sesungguhnya kalau seandainya beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, lakanatil basmalah tuhiyal aula. Niscaya bismillahirrahmanirrahim itu lebih aula. Apa maksudnya ya? Antum saksikan kitab-kitab terdahulu, mutaqaddimin dan bahkan sebagian mutaakhirin itu biasanya mereka mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, Walidzalika yashukul insan hal bada al muallifu bil basmalah amla. Oleh karena itu, seseorang ragu apakah muallif al-Imam Al-Baikuni ini mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim ataukah tidak? Ya kan kita enggak tahu juga kan? Karena bismillahirrahmanirrahim bisa dilafatkan, ditulis bisa atau dia ngomongnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim diucapkan tapi enggak ditulis, kan bisa juga. Nah, lakin syarihu akan tetapi pensyarah di sini maksudnya disebutkan bahwa itu eh, suruh lihat hasyiah al Naam Ajhuri ala Syarhi Az-Zarqani al-Limandum al-Baikuni. Ini syarahnya banyak sekali mantum al-Baikuni itu. Lakin syarah dakara anna al-muallifa akan tetapi pemilik syarah nah barakallahu fikum atau Hasyiah al azhuri tadi itu nah menyebutkan bahwasanya muallif yaitu al-imam al-baiquni bada'an nadma bil basmalah beliau mengawali pantunnya dengan bismillahirrahmanirrahim wa bina'an ala hadza fatakunu takunu al-bada'atu huna nisbiyatan perhatian Bapak ini maka dibangun di atas ucapan ini atau penjelasan ini bahwasannya pemulaian dengan bismillahirrahmanirrahim itu nisbiyatan di sini bentuknya nisbiyah ai binisbatil dukhul ditinjau dari si ad-dukhul itu masuk fi maudhu'il kitab masuk pada pembahasan apa kitab ausul bil kitab atau inti daripada kitab paham belum penisbahan situ nisbiyah maksudnya nisbiyah itu enggak disebutkan di situ cuman na'am barakallahu fikum bisa dikatakan diidmarkan nah seperti itu Wa qalu bilhamdi musallian, nasaba musallian. Itu antum lihat baik-baik di pantun itu, musallian itu mansub enggak? Mansub. Kenapa? Ala annahu halun min ad dhamir fi abda'u. Wa taqdir hala kauni musallian. Perhatian baik-baik ini, faedah nasalah nahwu. Musallian itu hal. Hal dari dhamir yang ada pada abda'u. Maksudnya aku mengawali dengan menyebut atau aku mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musallian dalam keadaan apa musallian bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, solawat untuk Rasulullah SAW, doa untuk Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan sanjungan dan pujian di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Nah, lewati dulu kan? Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa makna alhamd, nah, ini makna alhamdu ini di mana-mana sama insyaallah, makna alhamd ini. Paham ya? Jadi antum harus pahami baik-baik kalau udah alhamdu biasanya ketemu al-madhu. Paham ya? Nah, itu sambungannya. Al-madhu sama al-hamdu. Cuman antara al-madhu dengan alhamdu itu beda atau sama Ustaz? Beda. Bedanya apa coba? Ingat enggak? Bedanya alhamdu dengan al-madhu? Ingat enggak kira-kira? Ingat enggak kira-kira bedanya? Antum ingat enggak kira-kira bedanya Abdullah? Apa bedanya coba sebutkan? Ujian yang tidak diterangi dengan rasa cinta dan pengakuan. Nah, itu. Al-madhu pujian sanjungan yang tanpa diiringi dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Tapi kalau alhamdu diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan itu bedanya. Jadi kalau antum muji orang, hamad tu fulanan enggak boleh, madah tu fulanan. Ya enggak? Karena alhamdulillah. Paham ya? segala pujian yang sifatnya alhamdu jami'ul mahamid karena al itu al apa? Al istighraqiyah, al yang mencakup semua jami'ul mahamid lillahi wahdahu la syarikalah. Semua jenis pujian-pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lainnya. Mafhum insyaallah bedanya ya? Insyaallah dah ingat bedanya insyaallah ya. Bedanya apa tadi Ustaz coba diulangi? Kalau alhamdu pujian yang di yang diiringi disertai dengan apa? rasa cinta dan pengagungan. Kalau al-madhu Kalau al-madhu pujian eh, yang tidak disertai dengan pengagungan dan rasa cinta. Itu ada zah bedanya. Kita lihat. Wa makna alhamd kama qala al-ulama dan makna dan makna alhamdulillah sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama huwa wasful mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Ini perhatikan baik-baik itu. Alhamdulillah adalah sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama wasful mahmud bil kamal. Mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan mahabbatan wa ta'dhiman yang diiringi disertai dengan apa? rasa cinta dan pengagungan. Fa inna wasna'am fa inna wasfahu bil kamal la mahabbatan wala ta'dhiman walakin khaufan wa rahbatan sumya dzalika madhan hamdan dikarenakan mensifati Allah taala dengan kesempurnaan tidak diiringi dikarenakan mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan tanpa diiringi rasa cinta tanpa diiringi dengan rasa pengagungan tapi karena takut dan juga karena na barakallahu fikum Nah, khawatir sumnya dzalika madhan la hamdan. Itu dinamakan madah. Dinamakan madah bukan hamad. Jadi paham salah bedanya ya? Falhamdulillah budda an yakuna makrunan bi mahabbatil mahmud wa ta'dhimi. Ini penting itu. Perlu dicoret itu biar ingat. Falhamdulillah budda. Maka yang namanya alhamdu pujian alhamdu itu harus an yakuna makrunan harus diiringi dengan apa? Bi mahabbatil mahmud wa ta'dhimi ini. Harus diiringi dengan apa? Nam kecintaan kepada Dat yang dipuji dan pengagungan. Itu bedanya. Mau salah ya? Nah, itu perlu digaris digaris itu sendi. Ingat-ingat itu. Yang alhamdulillah Nah, itu apa harus diiringi dengan apa tadi? Pujian dengan cintaan. Alhamdulillah itu sudah pujian sanjungan, tapi harus diiringi dengan eh, rasa cinta dan pengagungan itu bedanya itu. Nah, tapi kalau al-madhu seperti kalau antum muji orang, itu al-madhu atau alhamdu itu? Madah. Madahtu fulanan, aku memuji si fulan. Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Kata beliau di sini, wa qaulul mu'allif bil hamdi lam yadhkuril mahmud. Di sini tidak menyebutkan zat yang dipuji. Ya kan? Abda'u bil hamdi. Aku memulai dengan menyebutkan pujian, tapi pujian untuk siapa? lam yadhkuri al-mahmud tidak menyebutkan zat yang dipuji walakinnahu ma'lumun biqarinatil hal akan tetapi sudah diketahui dengan apa dengan qarinah keadaan enggak mungkin dia muji dengan hamd kecuali siapa Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin li'anal mu'allifu muslimun karena mu'allif muslim orang muslim itu kalau memuji dengan alhamdu itu tidak lain kecuali tujukan ke siapa Allah Subhanahu wa taala Falhamdu yuqsadu bihi hamdulillah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdu di sini yang diinginkan dengannya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa makna salati 'alan nabi ini penting juga. Suatu ketika mengajarkan, menjelaskan biar enggak gagal paham. Eh, sallu 'ala Muhammad. Kata mereka seperti itu kan orang awam itu. Nah, maksudnya apa? Salawat atas nabi itu apa maknanya? Atau salatullah salamullah? Paham ya? Kalau mereka kan gitu, salatullah salamullah ala toha Rasulullah alaihi Yasin Habibillah kata mereka. Allahumma musta'an. Kita lihat apa makna salawat atas Nabi itu? Wa makna salatu, wa makna salati 'ala Nabi dan makna salat atas Rasulullah. Salat itu secara bahasa apa sih kemarin tuh? Doa. Salat itu secara bahasa apa, Yusuf? Doa. Ayo, doa, doaun. Naam. Sehingga salawat atas Nabi itu masih mendoakan Rasulullah gitu loh. Nah, kita lihat bahwa talabus sana'i alaihi minallahi taala ya kan meminta sanjungan untuk Rasulullah dari siapa dari Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima selawat di situ bukan yang antum saksikan setiap eh, ada acara-acara hadroan itu ya salatullah salamullah bukan itu paham ya maksudnya apa maksudnya talabus sana'i alaihi minallah meminta sanjungan untuk Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma idza waqa'atish salati minal bashar. Ketemu lagi di sini Abdurrahman. Dan hal ini na barakallahu fikum wa ma idza waqa'atish salati minal bashar. Ini kalau seandainya terjadi salat tersebut untuk manusia atau maksudnya terjadi salat tersebut dari manusia. Maksudnya manusia memuji, eh manusia bersolawat atas Rasulullah. Nah, itu maknanya lain ketika Allah taala bersolawat untuk Rasulullah. Paham ya? Nah, nanti lain maknanya ya. Kalau solawatnya itu dari manusia untuk Rasulullah, maknanya apa Abdurrahman? Eh, meminta. Ingat-ingat ini, lafaz meminta penting ini. Meminta sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan untuk Rasulullah SAW. Paham ya? Agar tercurahkan untuk Rasulullah SAW. Antum kan bersalawat Allahumma salli ala Muhammad itu maksudnya bagaimana ya Allah curahkanlah karunia eh, enam sanjungan untuk Nabi Muhammad SAW di hadapan penduduk langit itu maksudnya itu kalau dari manusia ya nah kita lihat amma idza waqa'at Allah ta'ala fa ma'naha ini penting ini jadi perlu digaris ini kalau enggak digaris pun yang penting antum tahu adapun kalau seandainya salawat itu muncul dari Allah taala untuk Rasulullah maknanya apa Sana Allah taala alaihi fil mala'il a'la. Pujian sanjungan Allah taala yang diberikan kepada Rasulullah di hadapan penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Wa hadha huwa Abil Aliyah. Ini adalah ucapan Al-Imam Abu Aliyah yang disebut dalam Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari ta'liqan dalam keadaan muallaq. Nah, maaf insyaallah ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bedanya apa Fajri? Salawat kalau muncul dari manusia untuk Rasulullah sama enggak? Kalau salawat muncul dari Allah Taala untuk Rasulullah sama enggak? Apa bedanya? Ini penting sekali nih. Ya, nah, kalau dari Allah Taala Ewa? Eh, Naam, itu perbedaannya jadi harus dipahami baik-baik ya, beda maknanya itu. Wa amma qala inna salata minallah ta'ala ta'ni ar-rahmah, adapun yang mengatakan salat dari Allah, doa dari Allah, itu maknanya adalah rahmah kasih sayang, fa inna hadzal qaula dha'ifun. Maksudnya ucapan ini lemah, yudha'ifuhu qaulu ta'ala. Yang melemahkannya adalah firman Allah Ta'ala, ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim rahmah. Perhatikan baik-baik ini. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Kalau diartikan salawat itu rahmat berarti double. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat-rahmat dari Rabb mereka dan rahmat lagi. Ya enggak? Jadi maknanya kita terbantah di sini kalau dikatakan salawat itu rahmat. Maksudnya Allah Ta'ala bersalawat itu Allah Ta'ala merahmati Nabi Muhammad. Itu keliru. Paham belum ini? Perhatikan baik-baik ya. Keliru. Tapi yang tepat bagaimana? Salawat itu maknanya lain, rahmat maknanya lain. Mau salah Husain. Jadi yang mengatakan salawat artinya rahmat keliru atau benar? Keliru. Yang benar salawat artinya tadi itu. Eh, kalau salawatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala maknanya apa? Allah Taala menyanjung, memuji Rasulullah di hadapan para penduduk langit. Tapi kalau salawatnya dari makhluk manusia, maknanya apa? Manusia meminta kepada Allah Taala agar Allah Taala berikan pujian kepada Rasulullah di hadapan para penduduk langit. Paham belum? Awas, itu perlu diperhatikan. Nah, Walau kanatis shalah bimakna ar rahmah, kalau seandainya salat itu maknanya rahmah, la kana al ayah ay ulaika alaihim rahmatun min rabbihim wa rahmah. Wa hadza la yastaqim. Ini paham enggak ini antum? Ini mudah sekali ya. Kalau seandainya salat itu maknanya rahmah, ini saya double gitu loh. Ini saya makna ayatnya apa? Ulaika alaihim rahmatun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat-rahmat min rabbihim dari rahmat mereka, dari rahmat mereka wa rahmah dan dapat rahmat lagi. Double enggak berarti? Double. Fahadha yastaqim yang seperti enggak lurus maknanya. Wal aslu fil kalam at-ta'sis. Kembali seperti kemarin lagi. Hukum asalnya mana kalam itu ta'sis membangun kalam yang baru, bukan mengulang-ulang. Fa idza qulna innal ma'na tapi apabila kita katakan sesungguhnya maknanya adalah ai rahmatun min rabbihim rahmah, kalau diartikan seperti itu, enam rahmat rahmat dari Rabb mereka dan rahmah sara atfu mumasilin ala mumasil niscaya apa? Mengatafkan sesuatu yang sama kepada yang sama. Ini dalam bahasa Arab sangat tidak diperkenankan. Paham ya? Jaa Zaidun wa Zaidun. Diperkenankan enggak dalam bahasa Arab? Eh? Aslinya boleh boleh boleh saja, cuman kurang apa? Kurang tepat. Jaa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Seperti antum contohnya Akhab Abdurrahman. Datang seribu Zaid. Boleh enggak antum mengatakan jaa Zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun sampai seribu? Hukum asalnya boleh nggak? Hukum asalnya boleh, tapi orang Arab benci ya gitu. Oleh karena itu ada kaidah apa kemarin? Bahasa Arab itu dibangun di atas apa? Ringkas dan ringan. Ayo ingat-ingat. Al-lughatul arabiyyah tu mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Jadi kalau antum ngomong, yang datang berapa orang? Zaidnya seribu ya. Ja'a Zaiduna. Cukup. Pakai jamak mudakar salim. Datang seribu, dua ribu, dua puluh ribu pun Zaiduna. Paham ya? Nah, berapa Zaid yang datang dua orang? Enggak perlu Ja'a Zaidun wa Zaidun. Ja'a Zaidani. Ringkas. Paham ya? Kaifa atau kayak hal anta? Kaifa haluk ringkas itu loh. Orang Arab senang seperti itu. Kaif haluk ya akhi? Kaif kaif hal anta ya akhi? hal ant? Enggak ada. Mahfuz salah ya? Nah, barakallahu fikum ini sekedar contoh saja. Bahwasanya mengatopkan yang semisalnya atas yang semisalnya itu kurang tepat. Fasahihu. Yang sahih ini perhatian baik-baik ini bila perlu digaris digaris ini ya. Tandai fasahihu tapi sudah tebal ya sudah, sudah itu sudah sahih kan? Fasahihu maka yang sahih huwa al-qaulul awal, pendapat yang pertama wahwa yaitu anna salatallahi ala abdihi bahwasanya doa Allah taala atas hambanya maksudnya apa sanauhu alaihi fil malaik a'la sanjungannya Allah taala terhadap hamba tersebut di hadapan penduduk-penduduk langit siapa penduduk langit eh? para malaikat nasallahu salamatan afiyah ada pun yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin